Kenapa? Kan Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. <laughs> oh ala, oh ala. Dan jangan kayak pengumuman, gak usah apa baik ya lah pendengar mor Sing kira-kira dua utek komandan ora prong ya dua otak mandan ora yang genah. Kadang-kadang anur, kadang-kadang ngidul, kadang-kadang mandek, kadang-kadang melayu, kadang-kadang tongkrong, kadang-kadang mentiung, kadang-kadang melarang utak babat plotas. ya <laughs> anain bolor masih. orang sekhawatir, Oke, jenengan siki bodoh apa Tapi kok anak cucu neri ya, anak cucu Rika kabehan baik. ke berdasarkan ramalan saking kaki kelubung 30 tahun yang akan datang nih jenane utak, gue bisa digawe, bisa dituku, nanti itu didole, nanti itu jeprah. Dari siap duitnya baik. <laughs> baik, ada sebuah cerita uh, tentang bagaimana dunia ini 30 tahun yang akan datang. Nah, kayak apa? Langsung baik kita tiriking dundung bareng nangaring acara curanmor. mor. <laughs> Utak, utak, utak. Utak, utak. Utak, utak, utak. Utak. Sama sih kurang pedang utak ya. Kayak nyoba utak. Utak, utak. Sama sih pengen untuk utak. Ya, utaknya cuma ada dompal barang. Dan dan ini. Siap preparasi utak, utak, utak, utak. Bakul <laughs> utak libat. Bakul <laughs> Pangulotak ko kaya pangulpakso ulit ting-ting matyar ka. Madalano tindi niya. Pangulotak tuloy ang guwapa. Ngupre apa mga ngubig chapte mo. Guwapa apa mangkok kaya kuya kaya pangulpakso pa eh. Eh, Ronglok, wag gusto ko mong pimpinan niya, Chal. Pwista tak omong pimpinan niya, Chal. bola pula, bola pula, bola pula, bola, pula, ko mong i, nagnyong lagi na tulot, nag, Rika, oro, sang ngantut, nagnyong niya, Chal. Kalah, tulan dewek, didira na ba, apa na pa nga ba? Ngantut na, Eh, Ari ngomong aja ndeplak ngejal. Rika ke rumah sama ora. Rika gue udah tol utek gue karo grobogan bakso nenyong. Karo grobogan pangsit nenyong. Lah kono tak buru-buru ke pribe. Lah mau rika gak grobogan nenyong. Kena tak balik. <laughs> Kayak tadi gerobokan bakso Amerika, usah oh, saya Mau geletak tak cukup tuh caranya bandusan tadi tak kalah baik. <laughs> Jadi gerobokan bakso Amerika ya. Baca petitian di kalam bener ngomong jajal, ya, ada sekarang pedang jajal. Ya, Kita kan gerobokan bangsa yang ada di kamar dodol jajal, ya, ada di kamar merah, kabar ini. Balakna. Nggih, Kang, nggih sabar, sabar, sabar, sabar. Sing sabar baik sabar. Siki orang sabar pecucuan, orang sabar petotoan, orang sabar orang sabar ngulet benar. Siki barang ngulat salah bayu yo njajal. Oke oke oke oke. Oke nyong masa salah nyong. Nyong wis nyukut barang sing dudu ke nyong. Nyong wis nyolong. Tapi ujar-ujaran nyong nyong ya ora salah. Wong narikan anu sing aneh. Udi kayak kerupukan bakso kayak badusan bae kayak gue arek gawale wong mati apa pribe. Ya siki ora apa kakar karepe siki. Ya siki mulane pika-pika laten bae. Kayak bermung nyong salah. Kayak ngau gerobakane tak balik nana nyong ya. Tak balik nana nyong. Nah, sebagai permintaan mape nyong Kang, nyong ki ngawe diskon mari Rika ge, Rika diutek apa ora? Kowe kowe kowe lah garing ngutek-nguteknan kok. Ya ora maksude, ki iki jamane jaman wis ora gerah Kang. Ki 30 tahun dari tahun 2006. Ini kan tinggalan zaman. Sing jenane utek siki bisa digawe, sing jenane utek siki bisa dituku, sing jenane utek siki bisa di ganti bisa dicopot bongkar pasang ditempel apa digerobongnya apa diborok ya untungnya do kayak gue ya Kayak gue Ya jadi kan sih lutek sih kira aja. Atuh lutek. Jadi luteknya bisa dipangan apa orang gue? Bisa dibakar apa bisa digoreng apa orang gue? Eh, gue utek sih nggak ngerti bisa digoreng. Gue tadi bahannya utek ayam, utek basur, utek ento, ke utek wong kang, gue mikir. Wah, apa <laughs> tuh lutek bang? Wah, kan sangar teman. <laughs> Jajal nyotek takon lagi anaknya nyok mana bolu apa pada utek ape kok. Ini be orang lulus kabeh ujian nasional nyesal. Akeh apa? Gue udah atau atol utek banget Kang negara di bayana terserah ikan jaluk ya sing murah pasti larang. Oh kayak gue ya. Kayak gue. Ya pengen nyontak tahun-tahun di sini, tapi engko dine diskon nang nyontok lho. Wis tenang bae, nyong wis salah nggak, gue bukan bakso Amerika, ngetekne diskon nang mereka. Oke. Okay. Uh, eh, nek nek nyong pengen dua anak uteknya kayak David Beckham, utek Inggris Kang. Pira iki oleh ngadoli sekilo jajal. Wow, utek Inggris. Sekilone udah tol satu sewu. Gorek kaya sang puluh ruen lah. Nyong bati rung ibu orang apa Oh, oke oke oke oke oke oke oke. Dan kira-kira nyong kepengin anake nyong gue utek kaya Michael Balak, kaya bang Jerman. Regane pira kae Kang utek bang Jerman kae Kang? Wah, nek utek wong Jerman kuwi regane 200.000. 200.000 ratus sewu lebih larang ya lebih larang kata 100 dan aku tuh emang Jepang kang sing tukang pada gawe ini motor kejan kajian kajian anu top banget kayak ini doh anu hebat banget kayak do nyom kepengen anak nyong pada gawe ini motor tak lewat kayak do Wah, anakku tuh emang Jepang gue lebih larang maning. Lima ratus ribu sekilo. Lima ratus ribu sekilo. Sekilo lima ratus ribu. Saya saya tadi tambahannya tambah larang deh neng. Siki nyontak konek kutek bong Amerika pindah kang. Nyong madan kepengen dua anak sing kutek kaya bong Amerika do. Jadi nek kira-kira Arab gawe mungsu karo anak enyong bombae langsung ora suwen. Wah, wow, utek wong Amerika, utek jos bos. Nah, nanyung tak regani sejuta bae. Utek wong Amerika sejuta. Sejuta bae ora larang-larang. Lah, jan utek wong luar negeri larang-larang temen lah. Dan jan awit nanyung tak tuku utek dalam negeri bae ndak salah. Wah, nak utek dalam negeri regane malah larang maning, Kang. 10 juta sekilo nyuli adol. Pira miki pira miki pira? sepuluh jutanya udah tol anak dan beres ini jajal dol tol-tolan jajal ke tol-tolan apa anu nantang gelut rika ah? oke ah, nek rika arpa tol utaknya wong Inggris satu sewu ngono utaknya wong Jerman rong atu seibu sekilo ora apa-apa utaknya wong Jepang nang atu seibu sekilo ora apa utaknya wong Amerika didol sejuta Arab sepuluh juta ora urusan karena rika mungkin kulake adong luar negeri tapi nyong gue kepengen tuku utak dalam negeri malah regane lebih ramah neng kuwali krika lho gawe reda mesti. Oh, bakul utek tapi jar orang ngutak krika panjang. Eh, krika kuwi aja sembarangan arek ngomong jejal, aja sekar mederek. Genyo nguli adol ki wis atas izin dari RTRW anak taruna dan bengak. Jadi nyong seorang mungkin salah dengan ngapain Nek orang ngerti gue mandan takon sending. Orang ngerti gue cangame dicangar. Aja menang baik, aja menikam baik. Takon. bisa-bisa nek untuk luar negeri kok murah untuk dalam negeri larang takon takon DP keunggulannya kue nanti keistimewaannya kue nanti aja malah muncul muncul aja gue aja malah ngegas gue lah bene oh kayak gue ya kayak gue ya bisa nyong sikit takon ya bisa bisane nek mikir untuk kayak dalam negeri dan yang larang temenang apa kang kang pakul pakul utak bisa bisane nek wong luar negeri gue akhirnya ditol murah gue masalah eh utuke wong-wong luar negeri kuwe bendina dinggo dadi suwe-suwe rongsokan mulane regane murah beda karo dalam negeri utek wong dalam negeri kuwe ya bisa-bisa larang kuwe masalah orisinil tiga digawekan anak gusi Allah kudu sprenek kowe ora dinggo. jadi orang tau kambuh aku kowe ya, sian nyor. Kowe utek mulanya mulane ini larang regane. Wah, dadi ini wong dalam negeri kue orang pada ngutek ngapa nih kue ya. Iya, tapi untuk dalam negeri Indonesia do. nah, dalam negeri gue Dah gue sing tanya kan kenapa? Curanmor, pencurian sepeda motor. Ish.